Diselingi pula tawa ria penuh canda serta cinta kasih yang penuh liku pilu kehidupan dari dua insan manusia. Bulan dari, aku mencintaimu Bulan. Aku mencintaimu seperti aku mencintai diriku sendiri. Aku berjanji Bulan bahwa aku tidak akan menyakiti cinta kita. Ah. Aku berjanji di Bukit Perinduan ini. Aku juga mencintai Kang Batara. Dan aku berjanji di bukit perinduan ini bahwa aku tidak akan pernah mengkhianati cinta kita. Mari kita hadapi segala rintangan yang menghadang di depan kita. Didukung artis-artis terkenal, Ferry Fadli, Ivone Rose, Anna Sambayo, dan sederet bintang-bintang terkenal lainnya. Kiai tinggal di negeri di balik awan. Di mana letaknya negeri itu indah? Di seberang lautan ini. Dengan siapa dia tinggal di sana? Kata orang. Dia tinggal bersama adikku yang kedua. Adikku itu laki-laki. Namanya Raki Tanjung. Ikutilah episode ke-14. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan. Negeri di balik awan.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 Sementara itu, hubungan Gandini dengan Tembong mulai tidak serasi lagi. Apalagi, Gandini memperlakukan Tembong bukan sebagai kekasihnya, tapi sebagai orang suruhan. Ah, lama betul pedagang lada itu bicara dengan Gandini di dalam. Ah, sedangkan hari sudah tengah hari. Apa yang mereka lakukan ya? Apalagi aku tidak boleh masuk. Sehingga aku tidak tahu apa yang mereka lakukan. Oh, Gandini tertawa terbahak-bahak. Gembira betul rupanya. Sedangkan dengan aku sekarang, dia tidak pernah tertawa begitu. Sialan. Jadi Hunta sudah menyampaikan kejadian di sini dengan Yang Mulia Kubilaikan di ini. ya, sudah, sudah. Bagaimana sikap Yang Mulia Kubilaikan atas penyerbuan Singasari kemari? Kubilaikan sangat marah, apalagi ketika utusan yang dikirim ke Singasari telah dihina oleh Kertanegara. Lalu apa yang akan dilakukan Kubilaikan terhadap Raja Singasari itu? Hanya mungkin akan membeli pelajaran pada Raja Kertanegara itu. Caranya? Ya, menyerbu Singasari. Betul? Hanya betul. Kapan penyerbuan itu dilakukan? <laughs> ya, secepatnya. Kapan? bulan purnama di muka? Ya, mungkin tahun depan. Ah, lama juga ya. Yaitu karena jarak antara negeriku dengan Singasari sangat jauh, Denayu. Tapi aku sudah senang mendengar berita ini. Berarti yang mulia aku bilaikan memperhatikan penderitaan kami di sini. Eh, lalu kapan Denayu akan menyerbu Tegal sali? Secepatnya. Wah, ya, ya. Kalau Denayu sudah menguasai Tegal sali, maka hasil panen lada dan ayu tentu bertambah banyak. Oh, tentu. <laughs> saya berharap supaya hasil panen itu nantinya saya yang Oh tentu. Eh, iya. jangan khawatir tentang hal itu. Nah, Denayu, sudah cukup lama saya di sini. Saya akan kembali ke Batang Hali. Baiklah, aku mengucapkan terima kasih atas penambahan uang pembelian nada. <laughs> Iya, sudah memberikan uang tambahan itu karena saya mendukung perjuangan Denayu di sini. Terima kasih. Ya, saya juga mengucapkan terima kasih atas pelayanan yang sangat memuaskan ini karena saya sudah disuguhi segala macam makanan yang enak sampai di sini. Ah, cuma itu yang bisa aku suguhkan. begitu mereka keluar dari dalam rumah. Oh, rambut Kandidi kusut. Oh, dia bakar oleh pedagang Cina itu. Ah, mereka berjalan kemari. Keduanya tampak mesra betul. Ah, aku berpura-pura tidak lihat. Iya. Nah, saya permisi dulu ya, Den. Iya, silakan. <laughs> Tapi jangan lupa ya, aku akan menunggu kedatangan Humka. Iya, ya, ya oh, tentu tentu. Setiap saya sampai di dermaga Batanghari, pasti saya mampir kembali. Kapan lagi Humka berlabuh di Batanghari? Bulan uh, depan? Ya, saya belum bisa pastikan. Tetapi mungkin 30 nama di muka. Saya sampai lagi di Batang Hali. Kalau begitu jangan lupa kemari ya. Nah, <laughs> ya, tidak, tidak. Saya pasti kemari. Nah, saya permisi dulu. Iya. tembo tolong dibawakan kuda juragan Hunta itu kemari. Ah, iya, Tenayu. Oh, siapa?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 Uh, Tembong, di sini kau rupanya. Uh, ada apa, Ki Wista? Sejak tadi siang, Den Ayu mencarimu untuk makan siang. Oh, apa kau sudah makan? Belum. Pergilah makan. Hari sudah sore. Ah, uh, saya tidak selera makan, Ki Wista. Hah? Apa kau sakit? Uh, iya. Kepala saya agak pusing sedikit. Wah, kalau sakit, kamu harus makan banyak. Biar cepat sembuh. uh, tidak usah, Ki Wista. Saya tidak ingin makan. Wah, repot kalau begini. Kamu suka duduk-duduk sambil minum air jahe seperti ini, Tembong? Ah, suka, Denayu. Ah, Aku tidak mau dipanggil dengan Den Ayu. Bukankah Den Ayu yang menyuruh begitu? Iya, Tembong. Tapi kan itu digunakan kalau urusan-urusan penting. Di mana kamu lihat aku sedang menjalankan kepemimpinanku? Tapi seperti malam ini kan, aku adalah kekasihmu. Kami itu tidak bisa membedakan suasananya. Uh, uh, uh, ya, baiklah. Kok kamu lesu? Uh, aku sakit. Eh iya, tadi sore Kiwista juga bilang padaku bahwa kamu sakit. Jadi belum sembuh? Belum. Kamu sudah makan? Aku belum makan sejak pagi tadi. Oh, betul begitu? Betul. Aku ambilkan makan ya? Ah, tidak usah. Atau... Aku mau tidur saja. Uh, uh, aku demam. Hmm. dari, uh, eh, Indah, aku sudah melihat dari negeriku apa yang kau alami di sini. Orang-orang dusun ini menganiaya aku tanpa aku bisa membalasnya. Terlebih-lebih tetua dusun yang bernama Tuk Dampel. Dia meracuni aku sehingga aku pingsan. Lalu aku diikatnya seperti ini. Dia melakukan itu karena dia jatuh cinta padamu, Wulan. Dia itu mata keranjang. Istrinya sudah lebih dari selusin. Aku sudah tahu, Indang. Tapi sikapnya sangat keterlaluan. Semua itu dilakukannya karena aku, Wulandari. Orang-orang dusun ini benci padaku sehingga aku wajib menolongmu. Tapi sekarang, aku tidak bisa membukakan ikatanmu. Aku belum bisa datang ke duniamu, karena aku belum dapat izin. Tapi nantilah, aku akan datang bila aku sudah dapat izin dari penguasa di negeriku. Ah, terima kasih Indang. Aku sudah rindu ingin bertemu denganmu, tapi aku tidak dapat meraih tanganmu karena tanganku terikat. Apalagi aku masih letih. Pengaruh racun yang disemburkan padaku belum juga hilang. Sabarlah, Aku pasti menolongmu.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 sudah sepi. Istriku sudah tidur. Sekarang kesempatanku untuk melaksanakan niatku. Sekarang akan aku lepas ikatan tangannya supaya dia bisa bergerak lebih bebas walau dia masih lesu. Siapa yang berbaik hati membuka ikatanku ini? <laughs> aku Ah, ah, terima kasih. Ternyata Tok Dampel orang yang baik. Ah, ah, tentu. Aku sudah terkenal baik di dusun ini. Bahkan aku sudah mengusir roh jahat yang mengganggumu. Dia masih menyangka kalau aku kemasukan roh jahat. Ah, bekas ikatan di tangan dan kakiku masih terasa ngilu. Sedangkan kepalaku terasa berat. Aku tidak bisa menggerakkan tubuhku. Kau sudah segar, Wulandari. Kepalaku masih pusing tuh Dampel. Oh, besok pagi. Besok pagi pusingmu akan hilang. Asal kau bersedia aku obati. Aku bersedia. Aku yakin tuh Dampel punya ramuan untuk menghilangkan pusingku ini. Oh, tentu punya. Jangan khawatir. Oh, apa yang dilakukan laki-laki ini? Ah, kenapa tuh Dampel begini? <laughs> Jangan khawatir, Bulan. Nanti kau akan aku ambil jadi istriku. Ah, kurang ajar. Jangan keras-keras. Nanti istriku bangun. Kurang aja. Pergi kau. Pergi. Pergi kemana Bulan? Ini kan rumahku, eh? Pergi kau. Pergi. Pergi. Tenang, tenang. Jangan nakal begini ya. Atau aku panggilkan istrimu. Hmm, percuma. Istriku tidak akan bangun karena dia telah terkena ilmu sirupku. Kurang ajar kau laki-laki tua. Ku Ah, jangan merunda-runda begitu, Bulan. Hmm? Ah. Tenagamu tidak ada. Kau tidak akan bisa berbuat apa-apa. Tenang saja. Eh! Indah. Ya, aku datang untuk menolongmu. Dia akan memperkosaku. Jangan takut. Aku akan menjelma menjadi dirimu. Sedangkan kau akan aku geser ke sudut ruangan ini. Apakah dia melihatmu? Tidak. Nah, Bersiaplah, aku akan mengangkatmu. Ya. Hiat! Ya. sekarang kau tinggal menonton bagaimana aku menghukum laki-laki ini indah. Tanpa sepengetahuan Tuk Dampel, Wulan Dari sudah dipindahkan Indang ke sudut ruangan. Dari sana Wulan Dari melihat jelas bagaimana Indang berubah menjadi dirinya. Lalu dari sudut itu Wulan Dari melihat bagaimana Tuk Dampel mendekat Indang dengan mesra. Karena Tuk Dampel menyangka bahwa yang didekapnya itu adalah Wulan Dari. Ketika Tuk Dampel akan melaksanakan niatnya, Tiba-tiba laki-laki itu terkejut karena dia kini bukan berhadapan dengan Wulandari, tapi dengan Endang yang sudah berubah ke dalam bentuk aslinya. Eh, siapa kau? Hmm? Aku. Kau pasti bukan Wulandari. Belum bukan. Siapa kau? Aku adalah perempuan yang selalu berdiri di bawah pohon kemutung. Kalau pernah tiba. Hmm, kebetulan kalau begitu. Kau akan aku hancurkan. Cobalah kalau kau bisa. Baik. Pergilah kau. Pulang. Dia diam saja. Dia masih berdiri di hadapanku. Apalagi yang akan kau lakukan padaku? Cepatlah lakukan sebelum kuku-kuku ini menembus lehermu. kuku-kukumu itu tumbuh panjang dari jari-jarimu. <laughs> kuku-kuku ini tajam bagaikan mata golok. Ah, ah, pergi, pergi kau iblis. Kau yang harus pergi ke neraka, Tuk Dampel. Ah. ah, pergi, pergi kau.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 Tuk Dampel tampak kedinginan, namun dia belum mau menyerah. Dia akan mencoba melawan bayangan indang yang berdiri di hadapannya. Sementara kuku-kuku indang sudah siap menembus lehernya. Nah, pendengar yang berbahagia, ikutilah lanjutan kisah ini